Dan mereka dulu seperti yang dimaksud para salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in selalu menuduh amalan-amalan mereka. Yattahim ittihaman menuduh artinya menyalahkan amalan-amalan mereka wa taubatihim dan taubat taubat mereka wa yakhafun alla yakuna qad qubila minhum dhalik. Dan mereka selalu khawatir kalau-kalau amalnya tidak diterima. Fakana dzalika yujib lahum syiddatal khauf. Maka demikian mengharuskan mereka untuk takut yang sangat. Menyebabkan mereka takut yang sangat, syiddatal khauf wa kasratul ijtihad dan juga mengharuskan mereka atau menyebabkan mereka bersungguh-sungguh banyak beristihad dalam beramal saleh. Ini barakallahu fikum keadaan mereka selalu menuduh dan menyalahkan amalan-amalan mereka. yakni amalan saya sedikit, amalan saya belum sempurna, amalan saya kurang ini, kurang itu, selalu disalahkan amalannya dia dan juga taubatnya. Taubat aku kurang serius, aku kurang sungguh-sungguh, aku ini, aku itu. Akhirnya bertambah semangat untuk beramal dan bertambah semangat atau bertambah tinggi rasa takutnya pada Allah SWT. Berkata Al-Hasan, contoh ucapan Al-Hasan, Adraktu aqwaman لا منفق أحدهم ملء الأرض ma amila li'azamid danbi fi nafsih. Aku mendapati kaum-kaum. Lau, bukan lagi. Lau anfaqa ahaduhum mil al-ardi ma amila li'azamid danbi ala nafsi. Aku mendapati kaum-kaum dulu adalah Hasan tabi'i, seorang tabi'i. Berarti yang didapati imma tabi'i wa imma sahabi. Aku dapati kaum-kaum itu walaupun mereka ber, infak mil al ard sepenuh bumi mereka tetap tidak merasa tenang li'azmi dzanbi fi nafsih karena besarnya dosa pada dirinya ingat bukan besarnya dosa perbuatan dia besar bukan tetapi karena dosa di hati dia sangat besar jadi yang dibayangkan oleh para salaf itu dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia maka ketika dia berinfak segunung Uhud emas atau sepenuh bumi emas, dia masih tetap merasa dosa saya terlalu besar. Itu keadaan para salaf. Qala Ibnu Aun, tadi ucapan Al-Hasan. Sekarang ucapan Ibnu Aun. La taziq bi kasratil amal. Jangan engkau terlalu percaya dengan banyaknya amalmu. Fa'innaka la tadri ayuqbal minka amla. Karena engkau tidak tahu apakah akan diterima darimu atau tidak. Wala ta'man dunubak. Fa'innaka la tadri kufirat anka amla. Dan jangan merasa tenang dengan dosa-dosamu. Karena engkau tidak tahu apakah akan dimaafkan atau tidak. Inna amalaka mughayyabun anka kullah Sesungguhnya amalanmu tidak kau ketahui. Mughayyab artinya gaib. angka darimu. Seluruhnya. Amalan-amalanmu seluruhnya gaib darimu. Engkau tidak tahu. Apakah amalmu diterima? Apakah dosamu diampun? Kita tidak tahu. Ucapan Ibn Aun ini hampir sama dengan ucapan Hasan. Artinya, walaupun punya amalan soleh yang banyak, jangan merasa tenang. Karena bisa jadi tidak diterima, bisa jadi kurang sempurna, bisa jadi kurang ikhlas, bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan tertolaknya. Ini seperti wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tumitnya tidak terkena air wudhu. Ya. Dia sudah sholat, merasa paling khusyuk sedunia. Ternyata tumitnya masih kering. Buya, Bukan mendapatkan pahala, malah terancam wailun lil aqabi minan nar celaka wail bagi mereka yang tumisnya tidak terkena air ketika wudhu demikian pula pada perkara-perkara lain wal azhar wallahu alam fi hadhihi al mas'alah a'ni mas'alah takfir al kaba'ir bil a'mal annahu in urida anna al kaba'ir tumha bimujarrad al ityan bil fara'id وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل yang tampak wallahu alam dalam masalah ini ani saya maksud masalah penghapusan dosa-dosa besar dengan amalan-amalan saleh Annahu in urida annal kabair tumha. kalau yang dimaukan bahwa dosa-dosa besar terhapus bimujar radil ityan bil faraid hanya karena mengerjakan kewajiban-kewajiban wa al kaba'ir mukaffiratan maka jadilah dosa-dosa besar terhapus dengan itu seperti terhapusnya dosa kecil bijtinabil kaba'ir dengan menghindari kabair fahada batilun maka itu batil ini barakallahu fikum dikatakan oleh Ibnu Rajab seperti itu. Kalau sampai dianggap dosa besar itu terhapus juga dengan sholat dengan apa? Dia bermaksiat berbuat dosa besar kemudian sholat selesai terhapus. Fahada batil, maka itu batil. Wa in urida annahu qad yuzan yawm al-qiyamah bainal kabair, tetapi kalau yang dimaksud terhapus adalah ditimbang al qiyamah. Kewajiban-kewajibannya ditimbang, dosa-dosa besarnya ditimbang. Kalau ternyata lebih berat amalan solehnya, maka terhapus dosa besarnya. Kalau itu yang dimaksud, fatum hal kabirah fima yuqabiluha, terhapus dosa-dosa besar dengan amal-amal soleh yang seimbang ketika ditimbang. Wa yasqutul amal fala yabqa lahu thawab fa qad yaqa. Maka ini bisa saja terjadi. Jadi Siapa yang bilang bahwa dosa besar terhapus dengan ibadah sholat, dengan puasa? Mereka ada dua. Ada yang bermaksud atau bermakna sekedar sholat otomatis terhapus. Maka sholat dengan sholat menghapus semua perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil. Maka ini batil. Tetapi kalau yang dimaksud dengan amalan-amalan soleh pun nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ditimbang, kalau ternyata kebaikan-kebaikan lebih tinggi, maka dosa-dosanya yang besar dan kecil akan terhapus dengan amalan soleh yang besar. Kalau itu qad yaqa. Qad dengan fi'il mudhari maknanya mungkin. Bisa saja terjadi. Kalau itu iya, bisa saja terjadi. وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه telah lewat dari Ibnu Umar bahwa beliau ketika memerdekakan budaknya yang dia pukul. Qala dia berkata, "Laisa li fihi min al ajri syai." Aku memerdekakan budak ini. Tidak ada pahala bagiku sedikit pun. Aitu kana kafaratan li Karena beliau merasa itu hanya menebus kesalahanku. Aku pukul dia, aku aniaya dia, maka aku tebus dengan memperdekakannya. Dia merasa itu bukan sebuah amal soleh yang berpahala, itu hanya menebus kesalahan itu. Walam yakun dan buhu minal kabair, padahal dosa-dosanya bukan dosa besar. Fakaifa bima minal a'mali mukaffiratan lil kabair. Maka bagaimana dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa besar? Baik. Masalah memukul orang tua pun seringkali memukul anaknya. Kalau tidak benar, kalau berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ya. Demikian pula pemilik-pemilik budak kadang, kadang memukul budaknya ya. ketika berbuat salah atau berbuat demikian demikian. Artinya bukan dosa besar, bukan seperti orang yang berzina atau minum khamr tidak. Tapi itu pun beliau menyatakan sungguh ketika aku memerdekakannya aku tidak merasa kalau aku akan dapat pahala. Itu karena kafaratan lidanbi karena dia merasa itu hanya penghapus atau hanya penebus saja. Wa sabaqa aidan qawlu man qala min as Demikian pula telah lewat ucapan dari salaf, inna sayyi'ah tumha wa yasqut nadhiruha hasana al hasanat allati hiya thawabul amal. Ada ucapan salaf yang berkata sesungguhnya kejelekan akan terhapus dengan gugurnya yang semisal dia dari kebaikan. Yang hiya sawabul amal, yang baiknya atau pahalanya setimbang dengan dosa tadi, dengan kejelekan tadi. Faida kana hadza fis saghair, kalau ini pada dosa-dosa kecil, pakai bil kabair, maka bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa kecil saja akan ada yang terhapus dari amalan saleh. Artinya kalau dia berbuat dosa sebesar jari jentik ini, maka akan terhapus amal solehnya sebesar itu pula. Kalau dia berbuatnya sebesar ini, maka akan hilang sebesar ini pula. Kalau oh, dia seperti ini, maka hilang Kalau banyak, akan hilang banyak. Itu baru pembahasan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Fa'ina ba'd al-kabair qad yuhbat ba'd qad yuhbit ba'd al-amal. Dosa-dosa besar bisa jadi akan menggugurkan amalan-amalan yang lebih besar pula. Al-munafiyah Kama yubtilul mannu wal adha as-sadaqah. Seperti al-mannu wal adha menggugurkan sedekah. Apa kata Allah Ta'ala? Hah? Wala? Nah, jangan ikuti sedekah bil manni wal adha. Jangan ikuti sedekah dengan al mannu wal adha. Man itu mungkin-mungkin. Alif -mungkit. Ah, memberikan kepada kamu sekian. Dulu aku ngasih kali itu namanya man. Wala ada menyakiti hatinya. Dasar kere kerjanya minta terus. Nih ambil. Dia sudah kok. Oh. Tapi ucapannya menyakiti hati. Ini kata Allah menggugurkan sedekahnya. Jangan ikuti sedekah dengan manni wal ada. Kata Ibn Rajab, sebagaimana terbatalkannya sedekah dengan al-man wal adha wa tubtilul muamalatu birriba sebagaimana batilnya atau gugurnya muamalah dengan riba seorang yang bermuamalah maka dengan riba rusak semua muamalahnya secara fikih tidak sah jual belinya karena ada riba di dalamnya sebagaimana gugurnya jihad sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Qutni dari jalan Ma'mar Ibn Rasid dari Abi Ishaq subayyid an imra'atin an imra'atihi al-Aliyah dari istrinya Aliyah annaha dakhalat ala Aisyah bahwa Aliyah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anhuma fadakhalat ma'aha waladun waladu um Zaid Arqam Zaid bin Arqam kemudian masuk pula bersamanya anaknya Ummu Zaid bin Arqam dan beberapa dan wanita lainnya. Faqalat Ummu Walad Zaid ibn Arqam. Berkatalah ibu dari Zaid ibn Arqam, "Ya Ummal Mukminin, inni bi'tu gulaman." Wahai Ummul Mukminin, aku menjual budak dari Zaid ibn Arqam dengan harga sama numiah dirham 800 dirham. Di footnote, di footnote. Ya. Nasi akan dengan menunda bayarnya. Wa in ibta'tuhu bi 600 dirham naqdu naqdatuha, tetapi kemudian aku menjualnya dengan 600 secara kontan. Ini jual beli yang dilarang. Ini saya jual 800 ditunda bayarannya. Kemudian dia jual secara kontan 600, dia dapat uang 600. Faqalat laha Aisyah. Maka kata Aisyah, "Bi'sa mashtaraita." Bi'sa masyarait. Sungguh jelek sekali apa yang kau jual dan jelek sekali apa yang kau beli. Jelek sekali apa yang kau beli, jelek sekali apa yang kau jual. Sesungguhnya dia ingin barang ingin uang kontan saja, ingin uang kontan. Tetapi dia hutangnya jadi 800. Inna jihadahu ma Rasulullah SAW qad batala illa an yatub. Sungguh jihadnya bersama Rasulullah akan gugur kecuali kalau mau taubat. Bayangkan dengan riba jihadnya bersama Rasulullah SAW gugur. Illa an yatub kecuali kalau mau taubat. Kalau Qala Daruqutni disebutkan di sini al alia majhulan dia tidak dikenal siapa dia. Warada Ibnu Turkumani qawlihi al-aliyah ma'rufah. Tetapi kata Turkumani dia dikenal anha wazawujuha dikenal pula suaminya dan dikenal pula anaknya Wahuma imaman dan anaknya dan bapaknya dan suaminya adalah dua imam demikian dikatakan oleh Ibn Hibban di dalam As-Siqat Nah, wadahaba ila hadithiha dan berpegang dengan hadis ini as-sawri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Malik وابن حنبل يعني أحمد بن حنبل والحسن بن صالح رحمهم الله أجمعين Ini contoh-contoh adanya perkara-perkara yang besar gugur karena dosa-dosa. Wa qala Hudzaifah qadful muhsanah yahdimu amal mi'at sana Umur kita nggak sampai 100 tahun. Tetapi di sini dikatakan qadful muhsanah menuduh seorang wanita baik-baik dengan zina akan menggugurkan amalan 100 tahun. Akan menggugurkan amalan 100 tahun. Wa ruwiya anhu marfu'an kharrajahu al-Bazzar. Diriwayatkan pula secara marfu dikeluarkan oleh al-Bazzar. Wa kama yubtil tarku salat al-'asr al-'amal فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر dan juga sebagaimana gugurnya Seorang yang meninggalkan salat asar gugurnya semua amalan dia fala yastankir maka sungguh tidak aneh tidak munkar atau tidak tidak tidak aneh an yubdil thawab al amal alladhi yukaffiru al kabair bahwasanya akan gugur amalan-amalan yang terhapus dosa-dosa besar. Wa qad kharraja al-Bazzar fi musnadih. Dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Dan juga oleh Imam Hakim dalam hadis Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yu'ta bihasanatil 'abdi." Didatangkan kebaikan-kebaikan seorang hamba yang melqiyam Wa dan juga kejelekan-kejelekannya pada hari kiamat. Didatangkan kebaikannya, didatangkan kejelekannya. Fayuqassu au yuqda. Maka kemudian dikisas, diadili. Au yuqda atau diputuskan. Ba'duha min ba'd. Sebagian terhadap sebagian yang lain. Fa'in baqiyat lahu hasanatun wussi'a lahu biha fil jannah. Kalau masih tersisa kebaikan, maka akan diluaskan untuknya surga. Kalau tersisa kebaikan. Bagaimana kalau tidak tersisa? Kalau tidak tersisa, inilah yang dikatakan dengan orang yang bangkrut. Nabi SAW bertanya pada para sahabat, Atadrun, tahukah kalian? Ya. Siapa orang yang bangkrut? Atadrun namanil muflis. Kata mereka, Ya Rasulullah, al-muflis fina, muflis di kalangan kami, man laysa lahu dinarun wala dirham. Yang tidak punya dinar dan dirham. Kata Nabi bukan. Al-muflis adalah orang yang datang yawmul qiyamah bi'amalin dengan satu amalan atau dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah. Tetapi qad syatama telah mencerca orang ini, wa zalama telah mendolimi yang ini, telah doroba memukul yang ini, mendolimi yang itu. Yaumul qiyamah mereka berdatangan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil kebaikannya untuk menebus dosa-dosanya tadi. Yang ini terdolimi, saat itu tidak ada yang minta harta dunia. Maka dipindahkan kebaikan dia kepada orang yang terdolimi Datang lagi, aku dipukul. Diberikan lagi kebaikan kepada dia. Datang lagi, aku dihinakan, aku direndahkan di depan umum demikian-demikian. Berikan lagi pahalanya kepada dia. Sampai habis. Ini adalah orang yang muflis. Maka lemparkan dia ke dalam neraka. Atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa yang muflis? Yang muflis adalah orang yang membawa amalan soleh sekian banyak, tetapi ternyata dia banyak mendolimi manusia, banyak berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain dirugikan, maka mereka semua menuntut sampai akhirnya habis pahalanya. <clears throat> Dan kadang-kadang seseorang mendolimi orang lain dalam keadaan tidak sadar kalau dia mendolimi orang lain. Orangnya sakit, dianya biasa-biasa saja. Tidak merasa apa-apa. Nanti yaumul qiyamah dia akan terkejut. Ya, ternyata banyak orang yang menuntutnya. Bahkan para wanita dikira dia aman-aman saja dengan kasiatin ariyat ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah apa enggak ada jutaan laki-laki yang menuntut nanti yang qiyamah saya terfitnah karena si fulana lewat di depanku demikian demikian dengan harumnya dengan wanginya dengan ini apa tidak menuntut Ini barakallahu fikum. Kadang-kadang demikian. Berapa amal solehnya wanita tadi ketika dituntut oleh jutaan laki-laki yang terfitnah dengannya. Rasulullah salam alaihi Qala wa qad kharraja al-Bazzar وقد خرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لاهيعة قال حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره dia berkata كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه dulu muslimun melihat atau beranggapan bahwasanya mereka nggak akan dapat pahala apa-apa kalau dia berbuat sesuatu yang sedikit atau memberikan sesuatu yang sedikit atau mereka berikan sedikit fayaji'ul miskin fayastaqilluna an yu'tuhu tamratan wa kisratan wa jawzatan wa nahu maka datang orang miskin merasa malu merasa buat apa saya bersedekah kalau cuma satu korma. Yastaqillun menganggap qalil. An yu'tuhu tamratan. Kalau ngasih cuma satu korma. Atau satu kisrah. Kulitnya. Wajawzah. Sejenis apa namanya? E, kelapa. Fayaruddunahu. oyakulun, yakulun. Ma Dia menjawab dan berkata, ini gak ada apa-apanya innama nu'jar ala ma nu'ti wa nahnu nuhibbuhu wa kana akhiruna wa kana akharun yarawna annahum la yu la yulamun ini yang baik dia merasa kalau sedikit nggak dapat pahala apa-apa innama nu'jar ala ma nu'ti wa nahnu nuhibbuhu sesungguhnya kita dapat pahala kalau kita memberi dalam keadaan kita sangat suka padanya besar sedangkan yang lain sebaliknya Ya rauna annahum la yulamun. Bahwa mereka merasa tidak dosa. Kalau sedikit. Berbuat jeleknya. Ala dhanbil yasir. Dengan dosa yang kecil. Misal kedzbah. Seperti bohong. yang pada perkara yang tidak penting. Ya, nah, tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa. Wanabrah. Atau melihat wanita mencuri-curi pandang Wal ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain, kalau kamu si fulan. Begini dan begitu. Kalau dikatakan orang-orang ini menganggap bahwa itu nggak nggak ada nilainya atau nggak di nggak dicela. Cuma sedikit kok. Dan bohongnya juga nggak penting. Cuma saya berkata dari sana padahal dari sini. Atau bahkan saya berdosa supaya ketawa saja. Dan itu tetap tidak boleh. Inna wa'adan wadallahu nar alal kabair. Allah itu mengancam dengan neraka itu untuk dosa-dosa besar saja. Kata mereka. Faraghbahumullahu fil qalil al khair an yamalu fa innahu yushik an yaktur wa al yasir minasy syarr fa innahu yushik an yaktur. Tetapi Allah memperingatkan mereka raghhabahum memberi semangat mereka untuk yang kecil-kecil dari kebaikan karena yusik an Yekso. mudah-mudahan sebentar lagi jadi banyak dan memperingatkan dari yang kecil-kecil dari yang jelek karena sebentar lagi akan jadi banyak maka Allah katakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara walaupun itu sebiji darah akan dilihat nanti yaumul Kiamah hitungannya akan dilihat yaumul Kiamah dan akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni wazn asghar Ya yakni timbangan yang lebih kecil dari semut darah kalau itu kebaikan akan dilihat nanti yaumul Ya yakni fi kitabih ini dalam catatannya akan terlihat Wayasruhu dalik dan ini menggembirakan orang-orang miskin yang bersedekahnya hanya sebelah korma. Qala yuktab likulli birrin wa fajirin bikulli sayyi'atin sayyi'atan wahidah. Naam, ditulis seluruh kebaikan dan kejelekan masing-masing ditulis satu. Wa bikulli hasanatin asyra hasanat tetapi kalau kebaikan akan ditulis satu hasanat menjadi sepuluh hasanat. Faidakana yaumul qiyamah. Maka nanti yaumul qiyamah. Dha'afallahu hasanat. Akan dilipatkan lagi oleh Allah hasanatnya orang-orang mukmin. Bikulli wahidatin ashran. Akan dilipatkan setiap satu menjadi sepuluh. Fayamhu anhu bikulli hasanatin ashra sayyiat. Maka akan bisa menghapus satu kejel, satu kebaikan menghapus sepuluh kejelekan. Faman zadat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala dzarrah dakhala jannah maka siapa yang kebaikan-kebaikannya lebih di atas kejelekan-kejelekannya maka dia akan masuk surga. Wa dhahiru hadha annahu taqa' al-muqas muqasah bainal hasanat was sayyi'at. Maka yang tampak bahwasanya akan terjadi nanti muqassah bainal hasanat was sayyiat. Akan ada kisah atau akan ada perbandingan kebaikan dan kejelekan. Tsumma hasanatul muqabila lisayyiat. Kemudian gugurlah kebaikan-kebaikan yang seimbang dengan kejelekan-kejelekannya. Karena ini sudah untuk misalnya punya punya lima, yang ini hilang untuk menghapus dosa yang itu. Yang ini hilang untuk menghapus dosa yang ini. Yang ini hilang untuk menghapus dosa yang itu. Sampai dosanya habis. Berapa sisanya kebaikan itu? Itu dimaksud. Wa yundar ila ma yafdul minha ba'dal muqassah. Kemudian dilihat apa yang tersisa. Apa yang tersisa setelah muqassah, setelah diperbandingkan. وهذا يوافق قول من قال Dan ini mencocoki orang yang berkata bi anna man rajjahat hasanatuhu ala sayyiatihi bi hasanatin wahidah usiba tilkal hasanah. Membenarkan orang yang berkata, siapa yang rajih, yang lebih unggul hasanatnya, lebih unggul kebaikannya di atas kejelekannya. Walaupun unggulnya bi hasanatin wahidah, walaupun unggulnya hanya satu hasanah. Kejelekannya 10, kebaikannya 11 maka yang ini untuk hapus yang ini, yang ini untuk hapus yang ini, sampai sisanya tinggal satu. Walaupun cuma satu lebihnya, utiba akan diberi pahala dengan kebaikan tersebut secara khusus. Wasaqata baki hasanati dan akan hilang kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sudah dipakai untuk menebus kejelekan. Fi muqabalati sayyiati. Khilafan liman qala Beda dengan orang yang berkata yusabu bil jami'. Dia akan diberi pahala seluruhnya. Wa tasqut sayiatuhu ka'annaha lam takun. Kemudian gugur kejelekan-kejelekannya seakan-akan nggak pernah terjadi. Ini salah. Ya. Kata beliau bukan begitu. Bukan hasanatnya lebih banyak, berarti dosanya dihapus semua. hasanat yang banyak ini dibalas semua. Bukan. Ya. Tetapi yang dibalas itu sisanya dipakai untuk menghapus, menghapus, menghapus, sisanya berapa? Maka itu yang akan dilipatkan oleh Allah dan kemudian diberi pahala. Makanya ada istilah muflis. Ada dulu namanya muflis. Muflis yang tidak punya sisa. Dipakai menebus ini, menebus ini, habis. Dia tidak punya sisa. Inilah al-muflis. Qala Wahada fil kabair itu semua tentang dosa besar. Amma saghair pun dosa-dosa kecil fa innahu qad tumha bil amal salihah. pun dosa kecil qad tumha. Qad dengan fi'il mudhari maknanya bisa jadi. Mungkin saja terhapus dengan amalan-amalan yang salihah. Ma baqa'i thawabiha. Walaupun tetap pahalanya tidak hilang. Jadi bukan tembusan seperti dosa besar tadi. Kalau ini adalah untuk terhapus karena dia Dikatakan salat pada salat menghapus, puasa dengan puasa hapus umrah dengan umrah menghapus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al Sebagaimana Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan pada kalian apa yang menghapuskan atau apa yang Allah akan hapuskan dosa-dosa dengannya? Wa yarfa'u darajat wa yarfa'u bihi ad-darajat dan akan Allah angkat dengannya derajat, derajat-derajat. Yaitu isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Wa kasratul khuta ilal masajid dan banyaknya langkah-langkah ke masjid. Wa intidharus salah ba'da salah. dan menunggu salat setelah salat. Dari maghrib menunggu isya misalnya. فأثبت لهذا الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له dan ditetapkan dengan amalan-amalan ini akan terhapus kesalahan-kesalahan dan diangkat derajat-derajat. Demikian pula hadis ucapan Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mi'ata marrah seratus kali, kutibalahu mi'at hasanah. Akan ditulis seratus hasanah. Wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah. Dan akan dihapus seratus kejelekan. Wa kanat lahu adla asri riqab dan dia akan mendapatkan pahala seimbang dengan memerdekakan sepuluh budak. Asra riqab sepuluh budak. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dan juga Imam Malik dalam Muwatta ya dulu ala anna dzikr yang sayyi'at. Ini menunjukkan bahwa zikir akan menghapuskan dosa-dosa. Wa yabqa thawabuhu li'amilihi mudha'afan. Dan tersisa pahalanya bagi pelakunya dengan berlipat kali. Menghapuskan dosa, tapi amal solehnya tetap dapat pahala. Beda dengan nanti yang dosa besar, yaumul qiyamah ditebus dengan kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikannya hilang. Sehingga ada istilah muflis. Ada istilah bangkrut. Dia punya pahala banyak, tapi habis untuk menebus semua kedoliman-kedoliman dia, dosa-dosa dia. وكذلك سيئات التائب توبة nasuha, تكفر anhu. Demikian pula kejelekan orang yang sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Akan menghapus dosa-dosanya dan hasanatnya tersisa. Karena beda. Kalau terhapus dengan taubat, maka hasanahnya tetap utuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hatta إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini perbuatannya. Apa balasannya? Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Kata Allah dalam surat Al-Ahqaf Hingga ketika orang itu sudah mencapai umur 40 tahun, kemudian berkata, "Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku untuk bisa bersyukur, untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang kau nikmatkan atau yang kau berikan kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Dan berilah aku taufik agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai dan perbaikilah diriku dan turunanku. Aku bertaubat kepadamu." Aku bertaubat kepadamu. Wa ini minal muslimin dan aku berikrar bahwa aku minal muslimin. Ini amalannya, amalan soleh dan taubat. Apa kata Allah setelahnya? Apa pahalanya? Apa balasannya? Ulaikal ladzina nataqabbal anhum. Mereka yang kami terima kebaikan dari mereka wa natajawaz an sayyiatihim dan kami maklumi dan kami maafkan semua kejelekannya dan dimasukkan dalam ashabil jannah, golongan penduduk surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini janji dari Allah yang jujur, yang benar yang sudah dijanjikan untuk mereka. Berarti kebaikannya tidak hilang. Karena Allah katakan, "Nataqabbal anhum ahsana ma Kebaikannya diterima, kejelekannya dimaafkan. Dia nahu ta'ib, karena dia bertaubat. Ini tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Beda dengan orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, maka membawa sekian dosa. Dosa-dosa besar. Membawa pula sekian pahala. Maka pahalanya akan habis dengan untuk menebus dosa-dosa besar tadi. Imma habis, wa imma tersisa. Kalau habis celaka dia, dialah al-muflis, akan dimasukkan dalam neraka Tetapi kalau dalam keadaan tersisa, itulah yang akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar pahala yang tersisa. Wa qawluhu wa qala ta'ala والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Mereka yang datang dengan kejujuran dan membenarkan. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka sukai di sisi roh mereka. Sebagai jazaul muhsinin, balasannya orang-orang yang berbuat ihsan. Liyukaffirallahu anhum, untuk Allah hapuskan dari mereka aswa alladhi amilu. Allah hapuskan yang jelek-jelek dari apa yang mereka amalkan. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsan alladhi kanu ya'malun dan akan dibalas pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Yang jelek-jelek dihapuskan, yang baik-baik dibalas oleh kita. Tidak dikurang, Karena digambarkan di sini orang yang jujur. Ja'a artinya datang kepada Allah mati, meninggal menghadap Allah dalam keadaan jujur, dalam keadaan membenarkan, dalam keadaan orang bertakwa. Maka hasanatnya utuh dilipatkan oleh Allah, kejelekannya terhapus. Falamma wasafaha ula bittaqwa wal ihsan. Ketika disifati dalam ayat ini dengan ketakwaan dan ihsan, dalla ala annahum laisu bimusirrin ala dhan. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan, berarti mereka tidak israr dalam dosa. Ghairu musirrin, tidak israr. Israr itu terus-menerus tidak taubat. Tapi mereka adalah orang yang selalu taubat kepada Allah Taala. Itu ciri-ciri orang takwa dan orang yang berbuat ihsan. Laisu musirrin ala dzunub berarti orang-orang tersebut orang yang tidak terus-menerus dalam dosa. Balhum taibuna minha, bahkan orang-orang yang selalu taubat. Oleh karena itu Allah balas pahalanya eh, kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dosa-dosanya dimaafkan. Wa qawluhu liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu dihapuskan oleh Allah dari mereka perkara yang jelek dari apa yang mereka kerjakan. Termasuk di dalamnya itu dosa besar. Lianaha aswa al-a'mal karena dosa besar sejelek-jelek amal. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Siapa yang bertakwa pada Allah akan dihapuskan darinya kejelekan-kejelekannya dan akan dibesarkan pahalanya. Farattaba ala taqwa al-mutadamminah li al wajibat wa al muharramat takfir al sayyiat wa ta'zim al-ajr. Maka disusun balasannya untuk orang yang bertakwa yang tentunya terkandung dalam ketakwaan adalah perbuatan-perbuatan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini termasuk takwa atau terkandung dalam takwa. Fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Rattaba ala taqwa, Allah susun balasannya takfirah sayyi'ah. Dihapuskannya kejelekan-kejelekan. Wa al ajr dan dibesarkan pahala-pahalanya. Wa akhbar Allah 'anil mu'minin al-mutafakkirina fi khalqis samawati wal ardh juga Allah kabarkan tentang orang-orang beriman yang selalu bertafakur. Bertafakur memuji Allah atas penciptaan langit-langit dan bumi. Allah katakan tentang mereka. Qalu mereka berkata, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Eh Rob kami, kami mendengar panggilan yang memanggil untuk iman. Panggilan yang memanggil kepada iman. Berimanlah pada Rob kalian. Maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dosa-dosa kami. Dan juga hilangkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik al-abrar fa'akhbara annahu istajaba lahum Allah katakan dalam ayat berikutnya istajabalahu. lahum lahum maka Allah pun kabulkan untuk mereka fastajaba lahum wa anhum sayyi'atihim bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa mereka wa adkhalahumul jannah Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga Disebut diawali dengan kalimat al-mutafakkirina fi khalqis samawati wal ard karena awal ayatnya bercerita tentang orang yang selalu ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubih wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard yang selalu tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Maka disebut mutafakkirin. Kemudian disebutkan balasannya fastajaba lahum anni la udiyu 'amala 'amilin minkum min dakarin aw untha ba'dhuhum min ba'd kata Allah aku kabulkan permintaannya aku gak akan sia-siakan amalannya laki-laki maupun perempuan sebagian mereka atau sebagian yang lain kami akan jaga amalan-amalan tidak akan kami sia-siakan itu ayat berikutnya Faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina. Ini doanya. فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئة بالتكفير Perhatikan dua kalimat ini berbeda. Faghfir lana Ampuni dosa-dosa kami. Yang kedua, wakafir anna sayyiatina. Dan hapuskanlah dari kami kejelekan kami. Apa bedanya? Dosa dengan kejelekan. Khassallah az bil maghfirah. Allah khususkan dosa-dosa dengan ampunan. Dosa-dosa diampuni. Wasayiat kejelekan-kejelekan bitakfir dengan dihapus. Faqad yuqal kadang dikatakan as-sayyi'atu takhussus saghair. Biasanya yang dikatakan kejelekan-kejelekan itu dosa-dosa kecil. Sedangkan dulu biasanya dosa-dosa besar. Walaupun sebagian sama dengan sebagian lain atau masuk di sebagian lain. Kalau sendirian, ya, dulu saja, semua dosa masuk ke dalamnya. Kalau sayyiat saja sendirian, kejelekan, maka semua kejelekan besar kecil masuk dalam. Tetapi kalau diiringkan ber, berdua, bihim wa sayyiatihim, maka yang dulu biasanya yang besar-besar, sayyiat yang kecil-kecil. Dosa-dosa. Sedangkan yang ini kejelekan-kejelekan. Baik. Maka disebutkan dua-duanya di sini beriringan. Maka yang dimaksud dzunub adalah dosa-dosa besar, sedangkan sayiat adalah yang kecil-kecil. Maka yang besar diampuni, yang kecil dihapuskan. Qala وَالذُّنُوبُ يُرَادُ بِهَا الْكَبَائِرِ فَالسَّيِّئَاتُ تُكَفَّرُ Maka yang jelek-jelek atau dosa-dosa kecil terhapus. Dan Allah ja'ala kafaratin. Karena Allah sudah menjadikan sekian penebus-penebus. Kafarat. Di dunia. Penebus-penebus yang syariah. Wa Apa yang syariah? Penebus-penebus yang sifatnya syariah. Salat ke salat. Ramadan ke Ramadan. Penghapus. Demikian pula umrah ila umrah. Penghapus. Tapi yang qadariyah Iya, musibah-musibah. Bahkan pada para ulama tertusuk duri pun akan ada dosa kecil yang terhapus. Kesedihan. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan sedih, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat salah? Apakah ada orang yang tidak pernah berbuat keliru? Dia merasa aku tidak bisa. Iya. <clears throat> Maka ketika melihat Abu Bakar ketakutan, Nabi menyatakan, ya Abu Bakrin, Alasta yusibakan la'wa. Bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Itu ya Rasulullah. Pernahkah engkau bersedih? Pernah ya Rasulullah. Pernahkah engkau begini? Pernahkah engkau begitu? Zalika ma tuzzawna bihi. Itulah yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa dosa Jadi penghapus ada dua, penghapus syariah dan qadariyah. Yang syariah dengan syariat dengan ibadah. Yang qadariyah dengan musibah-musibah. Bahkan tersinggung pun ada pahala yang terhapus. Sabar. Ya. Sakit hati anak. Itu ada terhapus. Kalau sabar. Ya. Kalau dia sabar. Baik. Wa annahu stajar. Oh, sudah sampai sini sudah lewat. Sampai qauluhu wadzunubu tahtaju ila maghfirah. Tadi sayiat akan terhapus. Karena Allah sudah menjadikan penghapus-penghapus di dunia. Yang syariah dan yang qadariyah. Sedangkan dulu tahtaju ila maghfirah. Sedangkan dosa-dosa yang biasanya dimaksud yang besar-besar membutuhkan ampunan. Taqi sahibaha min syarriha yang melindungi pelakunya dari kejelekan dosa. Apa itu maghfirah? Secara bahasa. Akan bisa paham maknanya maghfirah secara bahasa. Kalau kita tanya helm itu bahasa Arabnya apa? Helm perang pakai baca Itu namanya mizfar. Bahasa Arabnya mizfar. Jadi apa itu mizfar? Pelindung kepala. Berarti apa mangfirah? Ada kaitannya dengan perlindungan. Maka dikatakan di sini karena kalau dosa besar ada bahaya besar karena dosa-dosa itu. Mangfirah melindunginya. Dia terlindung dari akibat dosa-dosanya. Yang harusnya dia diginikan, terlindung. Yang harusnya dia mendapatkan neraka, terlindung. Yang harusnya dia begini, terlindung. Itu makna maghfirah secara bahasa. Adapun terjemahan sering ampunan, ampunan, ampunan. Tetapi lebih rincinya adalah perlindungan. Maka dikatakan maghfirah taqi sahibaha, melindungi pelakunya dari syarriha, dari kejelekan dosa. Wal maghfirah wa takfir mutaqariba. Maghfirah dengan takfir berdekatan. Maghfirah melindungi dari akibat jeleknya. Takfir penghapusan. Dihapus. Fainal maghfirah qad qila innaha satrud dunub. Karena maghfirah itu kadang-kadang disebut sebagai satrud dunub. Pelindung atau sitar ya, tirainya dosa-dosa wakila wiqayata syarri dunub. Dikatakan pula bahwa maghfirah adalah wiqayat syarri dunub. Pelindung dari kejelekan dosa. Ma'asitrihi dengan ditutupi. Apa bedanya wiqayah dengan sitr? Wiqayah perlindungan tadi. Apa sitr? Tirai. Apa maksudnya? Karena kejelekan dosa itu dua. Kejelekan dosa adalah adab pertama dengan berbagai macam bentuk adab yang mengerikan masing-masing memiliki adab tersendiri dosa ini adabnya seperti ini dosa ini adabnya seperti ini yang kedua ar kejelekan dosa itu adalah ar dipermalukan yomel qiyamah dipanggil oleh Allah di hadapan umum kemudian disebutkan demikian dengan katakan engkau berdusta di hadapan semua orang semua orang tahu Pasti na'am. Maka kejelekan dosa ini dua perkara. Azab dengan ar ini tadi, aib. Maka perlindungannya pun dua. Melindungi dari akibat jelek ini dan akibat jelek ini. Dari ini, wiqayah namanya. Perlindungan dari azab. Sedangkan dari aib, dari ar, sitter. Ditutupi. Dipanggil oleh Allah secara sendiri. Tidak ada siapapun. Bukan kain dosamu. Bukan kain dosamu. Bukan kain dosamu. Sampai ketika orang itu merasakan binasa, di dunia sudah aku tutup Dan sekarang aku ampun. Masuklah ke dalam jalan Itu manggil Dia terlindung dari dua perkara. Terlindung dari azab dan terlindung dari ar. Ditutupi oleh Allah kejelekan-kejelekannya. Tertutup aibnya. <clears throat> Walihada yusamma ma satar ra'si Wawakahu fil harbi migfaran. Oleh karena itu, dinamakan penutup kepala <clears throat> dan pelindung kepala di dalam perang itu disebut migfar, migfaran. Wal yusamma kullu satirin lirra'si migfaran. Tidak semua yang menutup kepala disebut migfar. Ini penutup kepala, tapi tidak disebut migfar. Mengapa? Dia cuma satu, cuma menutup tapi tidak melindungi. Tapi kalau helm baja itu yang dipakai perang, maka itu dia menutup dan melindungi. Baru sebut mikfar. Kalau ini bukan mikfar, kalan suwa. Mereka menyebutnya kalan suwa, bukan mikfar. Tapi yang mikfar adalah yang melindungi. Waqad akhbar Allah 'anil malaikah annahum yad'una lil mu'minin at Dan Allah menyebutkan malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang beriman, yang bertaubat, bil maghfirah. Malaikat mendoakan dengan ampunan. Wa wiqayat sayyiat dan melindungi dan juga menghapuskan kejelekan-kejelekan min hadzal jins ini pun sejenis dengan ini. Karena aslal kufri as-sitru wa taghtiyatu aidan. Karena yang namanya al-kufur, takfir juga maknanya menutupi maknanya melindungi melindungi dari sesuatu yang tidak pantas menutupi akhir. Wa qad farraqa ba'dhum ba'dul mutaakhirin bainahuma. Ada pula orang-orang belakangan yang membedakan antara keduanya. Ini takfir dengan magfirah. Ada yang menganggap sama, ada yang menganggap berbeda. Biana takfir ma'hu asarat zambi. Kata mereka, takfir adalah menghapus pengaruh dosa. Hatta ka'annahu lam yakun. Sehingga seakan-akan tidak pernah ada dosa itu. Itu takdir. Adapun maghfirah kata ma'a dzalik. Terkandung bersama dengan itu, ini bersama dengan yang tadi seperti takdir. Ditambah ifdalallah 'alal 'abdi wa ikramihi. Ditambah Allah memberikan kepadanya kelebihan dan Allah memuliakan Katanya demikian. Wa fi hadza nazar. Tapi ini masih ada kritikan. Allah taala alam. Kita pegang apa yang awal disebut. Karena biasanya para ulama menyebutkan yang awal adalah yang paling rajih, kemudian baru yang di bawahnya. Ada pula yang berkata begini, ada pula yang berkata begini. Tapi yang rajih yang disebutkan pertama tentang masalah dosa dulu uh, eh, mangfirah dengan takfir perbedaan seperti itu. Takfir menghapuskan pengaruh-pengaruhnya seakan-akan nggak pernah berbuat dosa. Sedangkan maghfirah adalah melindungi dari kejelekan dosa. Allah taala ta'ala Kejelekan dosa ini ada dua macam.